sisi ayat 3 bagian 2 Wah wa saudaranya al-abdu wa dan al atau fama ke am atau salalala amma ada pun cuma kemudian salalala bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal harta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al abdu dan artinya yuk yukimuna yu uh, ya uh, berarti mutarib ciri-cirimu berawalan yayu tatu au nanu katri mudore yuki muna yuki muna yuki nu yuki muna yuki na tuki nu

musim itu ada delapan Berakhiran tanwin dan berakhiran Kastro Berawalan al dan mamimu Diawali amalikul ismi Menunjukkan nama Adamkan ilmi Kata macam ciri terakhir